هذا اللقاء وجمعنا لإخواننا في هذا المسجد من هذا المركز العلمي الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهله القائمين عليه وطلبته لما يحبه ويرضاه وأن يجمع كلمتهم على كلمة سواء وأن يجنبهم الفتن ما Thank you. setelah beliau mengajar Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan khutbatul hajat lalu melanjutkan dari membaca tiga firman Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu beliau mengatakan apa sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitab Allah Subhanahu dan sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama dan sesungguhnya setiap perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan keutamaan dan anugerahnya semata maka segala yang soleh segala yang baik itu menjadi sempurna biarlah Allah Azza wa yang memudahkan pertemuan ini dan mengumpulkan kita dengan saudara-saudara kita di masjid ini di markas ini yang kami memohon kepada Allah Semoga Allah Azza wa Jal memberi taufik kepada penghuninya yang mengurus ma'had ini demikian pula para santrinya semoga mereka seluruhnya diberi taufik kepada sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Jalla wa'ala dan mengumpulkan kalimat mereka di atas kalimat yang sama dan menjauhkan mereka dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. والموضوع الذي اختير لهذه الليله الطيبه ان شاء الله ومع اخواني في هذا المسجد متعلق باصل من اصول منهج السلف الذي هو المنهج القويم والمنهج المعصوم وعصمته تكمن في التمسك بأصوله في التمسك بأصوله كلها التي أصلها وقررها سلف هذه الأمة من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ومن تبعهم من أئمة التابعين ومن أئمة تابع التابعين ومن علماء هذه الأمة البررة الذين ساروا على هذا المنهج ولم يغيروا ولم يبدلوا Judul pembahasan yang menjadi pilihan pada malam hari yang baik ini bersama dengan ikhwah di masjid ini berkaitan dengan satu prinsip dari prinsip-prinsip manhaj salaf di mana manhaj salaf itu adalah merupakan manhaj yang lurus dan manhaj yang terpelihara dan terpeliharanya manhaj ini itu terkandung dalam sikap berpegang teguh pada seluruh prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya yang telah ditetapkan yang telah dinyatakan oleh pendahulu generasi umat ini semenjak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti mereka dari kalangan para imam tabi'in demikian pula dari tabi'ut tabi'in dan dari ulama'nya umat ini yang mereka berjalan di atas manhaj ini dan mereka tidak melakukan perubahan padanya الذي ينبغي أن نعلمه جميعا ونحن نتشرف بالانتساب لهذا المنهج القويم أن هذا المنهج تميز عن غيره من المناهج من مناهج أهل البدع والأهواء وعصمة هذا المنهج تكمن في عصمة مصادره مصادره كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكن على فهم سلف هذه الأمة وهذا الذي خالف فيه السلفيون جميعا خالفوا فيه جميع الطوائف والملل والنحل لأن أولئك رجعوا في الفهم إلى غير فهم السلف تركوا الصحابة وتركوا الأئمة من بعدهم من أئمة التابعين وتابع التابعين إلى غيرهم إلى غيرهم من هؤلاء من يدعي أن منهج الرؤوف منهج غير مسلم وهذا أحد المنحرفين عندنا هذا المنحرف يلقى من التبجيل وحسن الثناء من هؤلاء الذين خالفونا وملأوا الدنيا كذبا وافتراء وتدليسا علينا أننا نطعن في العلماء والأئمة ومن آخر ما سمعت لما وصلت دياركم أني أطعن في إمام من أئمة هذا العصر ألا وهو الإمام الألباني رحمة الله عليه الكذب والافتراء بضاعتهم لا يقدرون على مواجهة الحجة بالحجة والدليل بالعلم فيلجؤون إلى هذه الطرق الخسيسة للكذب على المخالفين من جهة وبالتحريض والتأديب عليهم وصلوا عندنا إلى أن يؤدبوا أو أن يحاولوا تأديب الحاكم على إمام البلد وشيخها الشيخ محمد علي فلكوس حفظه الله لما خالفهم وفضح مخططهم هذا المخطط كما قال هو حفظه الله جل وعلا في عباراته الدقيقة القصيدة القصيمة في وصف هؤلاء ومنهجهم الذي سماه منهج الاحتوائي والمنهج الاحتوائي أن أصحابه يحاولون احتواء الجميع وعلى قول هذا المنحرف أن منهج الردود منهج غير مشكل وهذا إن كان لا يعلم فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم إن كان لا يعلم وأتباعه يدعون ويرتبونه بالإمام بل قالوا أنه علامة المغرب لا يعلم أن منهج القرآن فيه الردود الله جل وعلا رد على المبطلين أن المنهج النبوي فيه الردود وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المبطلين المخالفين حتى من أصحابه حتى من أصحابه نعم Ya, sepantasnya bagi kita semuanya merasa bangga dan merasa mulia untuk menisbatkan diri kepada manhaj yang lurus ini. Sesungguhnya manhaj ini merupakan manhaj yang berbeda dari manhaj-manhaj yang lain. Dari manhaj ahlul hawa, ahlul bid'ah. Terpelihara dan terjaganya manhaj ini itu terletak pada terjaga dan terpeliharanya sumber rujukannya di mana sumber rujukan mereka adalah kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan di atas pemahaman salaful ummah pendahulu umat ini inilah yang menjadi letak perselisihan di mana salafiyun yang berjalan di atas manhaj salaf menyelisihi seluruh kelompok-kelompok seluruh keyakinan-keyakinannya sebab mereka selain dari salafiyun mereka kembali kepada pemahaman mereka sendiri bukan kembali kepada pemahaman salaf mereka meninggalkan pemahaman para sahabat pemahaman para imam dari kalangan tabi'in para imam dari tabi'in tabi'in menuju kepada pemahaman selain mereka maka termasuk di antara mereka ini ada yang mengklaim ada yang mengatakan bahwa manhaj bantahan-bantahan terhadap yang lain yang menyelisih kebenaran merupakan manhaj yang tidak pantas untuk diterapkan. Ini diucapkan oleh salah seorang yang menyimpang yang ada di negeri kami. Orang yang menyimpang ini masa saja dimuliakan dan diagungkan oleh para pengikutnya yang mereka menyelisihi kami di sana dan barang dagangan mereka adalah kedustaan fitnah yang mereka sebarkan bahwasanya kami mencela para ulama mencerca para imam dan termasuk dari yang terakhir yang saya dengarkan setelah saya berada di negeri ini tuduhan sebagian bahwa saya mencela imam dunia al-imam al-albani rahmatullahi ta'ala alaihi ini adalah merupakan fitnah kedustaan dan itulah yang menjadi barat dagangan mereka mereka tidak mampu menghadapi ahlus sunnah dengan dalil dan hujah sehingga mereka mencari-cari tempat untuk berlindung di balik hal-hal yang menyimpang pada diri mereka dengan cara-cara yang seperti ini, cara-cara yang rendah, cara-cara yang hina. Lalu kemudian mereka mentahlil para ulama sunnah dan bahkan mereka berupaya untuk uh, melaporkan kepada penguasa menyampaikan tuduhan kepada pemerintah negeri terhadap seorang imam yang ada di negeri kami dan syekhnya yaitu Syekh Muhammad Ali Al-Qudus hafizahullah taala Hal itu disebabkan karena Syekh Farkus telah membongkar kelompok mereka dengan hujah dan penjelasan dan menyifati mereka dengan ungkapan yang begitu teliti ketika Syekh menyifati mereka dengan al-manhaj al ihtiwa disebut dengan manhaj al ihtiwani karena para pengikut manhaj ini mereka selalu berupaya untuk merangkul seluruhnya merangkul semuanya tidak boleh ada bantahan lalu mereka menuduh bahwa manhaj rudud manhaj membantah orang-orang yang itu adalah manhaj yang tidak sepantasnya untuk eh, diterapkan maka sesungguhnya mereka ini apabila mereka tidak mengetahui maka itu adalah musibah bagi mereka namun apabila mereka mengetahui maka sesungguhnya musibah itu lebih besar yang menimpa mereka para pengikut orang ini mereka menyebati dan menggelari pemimpin mereka dengan sebutan imam dan sebutan atau Maghrib Mereka tidak mengetahui bahwa manhaj Al-Quran di dalamnya banyak sekali terdapat bantahan-bantahan Demikian pula manhaj yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya terdapat bantahan-bantahan terhadap orang-orang menyelisihi al-haq. Bahkan demikian pula yang dijalani oleh para sahabatnya. هؤلاء الذين ذكرنا وعلى رأسهم هذا الذي يريد أن يؤصل لتحريف المنهج السلفي بمثل هذه الأصول الباطلة تحريف المنهج لا يكون إلا إما بإحداث أصول لم يعرفها السلف أو بتغيير الأصول التي وضعها السلف السلف جعلوا الرد على المخالف من الأصول التي يدينون الله عز وجل بها كيف يبقى هذا الدين من غير ردود؟ يعني هذا أن الناس على الجهل دائما وأبدا لا يوجد من خالف والمخالفون ظهروا في زمن الصحابة بل ظهروا في زمن النبوة لما قام ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد اعدل هذه قسمة ما قلت بها وجهه mereka orang-orang yang telah kita sebutkan ini dan yang tokoh utama dari mereka dari orang yang hendak membuat sebuah kaidah untuk melakukan perubahan terhadap manhaj salafi dengan prinsip-prinsip yang batin mereka hendak berubah pada haji Apakah dengan cara memunculkan kaedah-kaedah baru yang sama sekali tidak dikenal oleh para ulama besar? atau dengan melakukan perubahan terhadap prinsip-prinsip salafiyah para ulama besar dahulu mereka menetapkan prinsip membantah orang yang menyelisih kebenaran. Itu bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin agama ini akan bisa tegak tanpa adanya bantahan-bantahan? Apakah mungkin manusia tetap berjalan di atas jalan yang lurus selamanya tanpa mereka menyelisihi al-haq? Karena sesungguhnya orang yang menyelisihi kebenaran itu. Mereka telah muncul dan telah nampak semenjak zaman para sahabat. Bahkan muncul di zaman ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seseorang yang datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di antara pasang Lalu kemudian dia mengatakan, bersikap adillah wahai Rasulullah ini adalah merupakan pembagian yang tidak bertujuan untuk mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. قال بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام محذرا أمته من شر ما زال غالبا بالنسبة لهم أي الصحابة قال يخرج من غيظه يعني هذا الرجل الذي أساء أدبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وقال تلك القول الشنيعة قال يخرج من ضيضيها رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمل حذرنا منه من شره ومن باطله وهذا في الحقيقة يندرج نحن في الرد على المخالفين نذكر أمرا يستفاد من تقصير السلف في هذا الأصل أننا قد نرد على المخالف كما نرد على الموافق النبي رد على هذا الرجل وهو مخالف ورد على بعض من أصحابه وهم موافقون قصدوا الخير إلا أنهم أخطأوا إلا أنهم أخطأوا في آه، تحقيقه هذا يعرف حديث النفر الثلاث الذين لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصدهم من السؤال الزيادة في الاجتهاد وعمدوا إلى أعرف الناس باجتهاده والمقصود باجتهاده في بيته فطافوا على أمهاتهم على أمهات المؤمنين زوجات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث فلما أخبروها كأنهم تقالوها يعني لما أخبروا عن عبادة النبي وجدوها قليلة وجدوها قليلة ولكن مع إحسان الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك الشقي قالوا أين نحن من رسول الله عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يظنون أنه لا يحتاج إلى كثير جهد ولكن رغم ذلك اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف مثله كما قالت أمنا عائشة كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه رسول الله صلى الله عليه وسلم beliau mengucapkan sebagai bentuk tahdir memberi peringatan kepada umatnya dari kejahatan yang di saat itu kejahatan ini belum lagi muncul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan keluar dari sumber orang ini dari asalnya orang ini beberapa orang maka orang ini sangat buruk adabnya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengeluarkan kalimat yang buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah mengatakan bahwa akan muncul dari jenis orang ini beberapa orang atau kaum yang kalian menganggap tidak ada apa-apanya sholat kami dibandingkan sholat mereka. Demikian pula kalian menganggap sedikit puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Akan tetapi mereka adalah kaum yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak panah yang keluar dari sasarannya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkannya dari kejahatannya dan dari kebatilannya dan ini pada hakikatnya termasuk dalam bentuk membantah orang yang menyelisihi di mana kita menyebutkan bahwa ini adalah faedah yang terkandung di dalam hadis ini. Sebagaimana Terkadang kita pun sebagaimana kita terkadang membantah orang yang menyelisihi kebenaran, orang yang berbeda jalannya dengan kita, terkadang pula kita membantah orang yang sejalan dengan kita, yang sama dengan kita, di atas jalan yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantah orang yang menyelisihi, yang menyimpang dari kebenaran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membantah sebagian sahabatnya. Dalam keadaan para sahabat ini berjalan di atas bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja mereka terjatuh dalam kebingungan. Seperti yang disebutkan dalam hadis tentang tiga orang dari sahabat beliau yang bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pertanyakan itu kepada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan mereka untuk bertanya adalah untuk semakin menambah semangat dan kesungguhan mereka dalam beribadah. Maka mereka pun mendatangi ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Setelah mereka mendapatkan berita tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, maka mereka pun menganggap ibadahnya Nabi itu sedikit. Namun mereka berbaik sangka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti kondisi orang yang sebelumnya telah disebutkan tadi, yang menuduh Rasulullah tidak bersikap adil. Adapun sahabat ini mereka mengatakan, di mana kedudukan kita dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Azza wa Jalla telah mengampuni segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Maksudnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak butuh untuk memperbanyak dan bersungguh-sungguh dalam ibadah karena beliau adalah hamba yang telah diampuni. Namun, meskipun kondisinya seperti apa yang mereka sebutkan bahwa ibadah Rasulullah itu sedikit namun apabila kita perhatikan kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, tidak diketahui ada yang sebisal beliau. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegakkan qiyamul lail hingga membengkak kedua kaki beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam بلغ بلغه امر هؤلاء الثلاثه هؤلاء الثلاثة خيرا لأنه من أصحاب رسول الله ماذا كان موقفه؟ هل قال كما قال هذا المنحرف كيف نرد عليهم وهم أفاضل أو نرد عليهم ومنهجهم غير مسلم أبدا النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة وللأمة من بعدهم لأنه بلغ الرسالة تمام البلاغ ونصح أمته تمام النصح ما غش أمته في شيء أبدا وهؤلاء يريدون أن يغشوا الأمة ويريدون من السلفيين أن نسكت على شرهم وعلى باطلهم لتمرير مخططاتهم هذه المخططات التي تؤدي إلى موافقة أهل البدع والأهواء إنما صعد منبره وكان هذه سنته في مثل هذه المواقف قبل هذا غضب غضبا شديدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه كقطعة القمر إذا غضب أو إذا فتح ظهر هذا على وجهه غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وقال ما بال أقوام وبحر من شأنهم ثم قال أما أنا أما أنا فإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه سنته التي تتسم بالاعتدال الذي جاء به هذا النبي الكريم الشاهد الشاهد <clears throat> هذا ما موضوع التعدد كما اقترح احدهم خوله الى درجه قال لي لو درنا موضوع في التعدد يعني جاي انا الاف الكيلومترات لاجل أن ألبي رغبة هذا الخواب هذا لا يصلح أن يعقل ولا ننصحه بالتعقل أصلا بل ونحرم عليه زوجته أن تقف في وجهه الشاهد الشاهد من هذا الحديث ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه سنة نبينا وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام في عباداته وفي حياته والذي يريد أن يزيد على هذا ويخالف السنة هذا ترك الهدي ترك الهدي ولن يكون أفضل من رسول الله لأنه سيد العابدين وأفضل المتقين وهو كما قال عن نفسه إني أتقاكم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sampai berita kepada beliau nah. ucapan tiga sahabat pilihan ini mereka adalah orang-orang pilihan orang-orang yang baik sebab mereka termasuk dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian ini yang menjadi sikap beliau apakah kemudian kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang yang menyimpang ini. Bagaimana mungkin kita membantah mereka? Bukankah mereka adalah orang-orang yang mulia? Atau kita mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita membantah mereka? Sementara manhaj membantah itu adalah manhaj yang tidak sepantasnya. Sama sekali tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau telah menjelaskan kepada umat ini. Beliau menyampaikan risalah dan telah menasihati umat ini dengan nasihat yang sempurna. Beliau tidak menipu umat ini dalam hal apapun. Mungkin ada yang bisa membiarkan anak itu melakukan. Beliau tidak menipu di dalam hal apa ada pun mereka mereka ini, mereka menginginkan untuk menipu umat, dan mereka menginginkan agar kami diam terhadap kebatilan mereka, lalu membiarkan mereka menjalankan taktik-taktik dan rencana-rencana mereka yang mengarah kepada sikap sejalan dengan ahlu bid'ah dan ahlu ahwa. Maka perhatikan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sikap-sikap yang seperti ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sampai marah dengan marah yang besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajah beliau itu nampak seperti potongan rembulan namun apabila beliau marah, maka bentuk kemarahan beliau nampak di wajah beliau. Beliau naik ke atas mimbar. Lalu kemudian beliau mengatakan, ada apa kaum ini? Mereka mengucapkan begini dan begitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang apa yang mereka katakan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, adapun saya, maka saya sholat dan saya juga tidur. Saya berpuasa dan saya juga di waktu yang lain tidak berpuasa dan saya menikahi para wanita. Barang siapa yang membenci sunnah Nazariyah tidak termasuk dari golongan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah Rasulullah yang memiliki sifat keadilan, keseimbangan di dalam menetapkan syariatnya syariat yang dibawa oleh Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam yang menjadi inti dari hadis ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapannya dia mengatakan demi Allah Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berilmu tentang Allah daripada kalian. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Ini adalah sunnah dari kita, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah manhaj beliau dalam ibadah-ibadah beliau, dalam kehidupan beliau. Maka apabila ada seorang yang ingin menambah dari apa yang telah menjadi bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjadi sunnah dan dia menjadi menyelisih bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun yang lebih awal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah sayyidnya, pemimpinnya para ahli ibadah dan beliau adalah orang yang paling mulia dari hamba-hamba Allah yang bertakwa di mana beliau sendiri yang mengatakan sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Thank you. Thank <laughs> you. ذكره لأنه كما سبق وذكرت بالأمس أن المخالف لأهل السنة يكون كذلك لمخالفتهم في أصل واحد من أصولهم وفي هذه الفترات الأخيرة كم ممن كان يؤمن بالسلفية ونصب نفسه إمام من أئمتها وشيخ من شيوخها إلا أنه لما خالف تابعه أهل العلم وناصحوه وهذا منهجهم أبى عليهم وأصر على مخالفته عبد الرحمن عبد الخالق كان منتسبا لهذه الدعوة ولهذا المنهج ولكن لما خاض فيما خاض فيه وخالف علماءه وشيوخه في أصل من الأصول ورضي لنفسه منهج الحزبيين والخوض في السياسة وما إلى ذلك وخالف شيوخه وعلى رأسهم الشيخ الألباني وخالف أقرانه وعلى رأسهم الشيخ ربيع والشيخ مقبل إلا أنه بعد المناصحة لما أصر على انحرافه ردوا عليه وردودهم موجودة صوتية ومكتوبة وحذروا منه تحذيرا شديدا وعلى راسهم الشيخ الالباني رحمه الله تبارك وتعالى وهكذا وهكذا ومن عهد الحدث الا قليل خالف المشايخ في اصل من الاصول وانشا هذا المنتدى الذي سماه بما يدل على منهجه منتدى منتدى على كل السلفيين كل السلفيين كل السلفيين معناه الكل سلفيون الكل سلفيون اتركونا كما قال احدهم من جماعتنا اتركونا من هذه الردود وكما قال الاخر طعنا في الشيخ ربيع يشهد الشيخ ربيع ردود ردود هجر هجر هجر يعني لا يحسن غير هذا صلى الله عليه وسلم لأن القوم كما وصفهم الشيخ ربيع وهذه من ملاحظاته الدقيقة كان قبل سنوات حتى ممن وصفهم بالمندسين على يعني السلام وقال المندسون في السلفية أشد خطرا على السلفيين من غيرهم لأنهم يحرفون هذا المنهج من الداخل ينسبون إلى السلفية ثم يحرفون منهجها ويحولون شبابها ليرتبوا في أحضان الحزبيين وغيرهم setelah menyebutkan pendahuluan yang berkaitan dengan prinsip ini dan saya sengaja untuk menyebutkan hal tersebut sebagaimana yang telah aku terangkan pula kemarin bahwa seorang yang menyelisihi ahlus sunnah dan keluar dari ahlus sunnah ketika mereka menyelisihi satu saja dari prinsip-prinsip ahlus sunnah maka pada masa-masa belakangan ini berapa banyak orang yang mereka menampakkan bahwa mereka berada di atas manhaj salaf. Bahkan ada yang sampai mengangkat dirinya sebagai imam di antara imam-imam salafi. Ketika dia terjatuh dalam perkara yang menyelisihi prinsip ahlus sunnah, lalu kemudian para ulama menasihatinya dan menerangkan tentang kesalahannya namun dia tetap berlanjut di atas kesalahan tersebut Abdurrahman Abdul Khalid dahulu dia dia termasuk orang yang menisbatkan dirinya kepada dakwah ini namun ketika dia berbicara apa yang telah dia menyelisihi prinsip Ahlus Sunnah dan dia menyelisihi para ulama di dalam prinsip-prinsipnya dan dia lebih rela untuk dirinya sendiri berjalan bersama dengan hasbiyun dia tenggelam di dalam politik dan dia menyelisihi guru-gurunya dari para masyayikhnya dan yang terutama dari mereka adalah Syekh al bani Sebagaimana dia juga menyelisihi teman-temannya yang terutama dari mereka adalah Syekh Rabi' dan Syekh Muqbil. Tatkala dia terus berlanjut di atas penyimpangannya, maka para ulama membantahnya dan bantahan-bantahan mereka itu ada dan mereka memberi peringatan dari orang ini dan yang terkhusus dari mereka adalah Syekh Al-Bani rahimahullah taala dan tidaklah fitnah Al-Halabi melainkan itu baru saja terjadi tatkala dia menyelisihi para masyayikh para ulama di dalam satu prinsip dari prinsip-prinsip salafi. Dan dia membuat satu situs internet yang dia beri nama situs itu kullu Salafiyyin. Maksudnya adalah Al-Kullu Salafiyyun. Semuanya dianggap semuanya salah. Mereka mengatakan tinggalkan kami dari bantahan-bantahan ini. Tinggalkan membantah yang lain. Sebagaimana pula yang diucapkan oleh yang lainnya yang mencela Syekh Rabi dan manhaj Syekh Rabi. Apa itu Syekh Rabi katanya? Sedikit-sedikit membantah, sedikit-sedikit membantah, sedikit-sedikit menghajar, menghajar. Apakah dia tidak pandai kecuali ini saja yang bisa dilakukan? sebab mereka adalah kaum sebagaimana yang telah disifatkan oleh Syekh Rabi ketika membantah mereka dan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan mereka dengan ilmiah dan detail maka beliau menyifati mereka sebagai al-mundassina fi salabiyah orang-orang yang menyusup ke dalam barisan salafiyah dan mereka ini kata beliau jauh lebih berbahaya daripada orang-orang yang berjalan dalam keadaan mereka di luar salaf ini disebabkan karena mereka ini orang-orang yang hendak berubah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip salafiyah dari dalam manhaj ini yang hendak mereka susunkan untuk ضرب manhaj salafiyah agar kemudian salafiyun mereka terjatuh ke dalam rangkulan hizbiyun dan yang semisal mereka. والفضل بعد بعد الله جل وعلا في فضح هؤلاء وبيان عورهم وخطرهم بعد الله جل وعلا يعود إلى شيخنا الشيخ محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا الذي سار على نهج سلفه وعلى طريقة مشايخه رأى من هؤلاء أنهم يفسدون في الدعوة الذين صلح على تسميتهم بالصحافة وهذه التسمية ليست بدعة هذه قد سمى بها سلف هذه الأمة يقول الإمام الشعبي لئن أجالس الكناسين أفضل إلي من أن أجالس الصعافة والصعفوق مأخوذ من معناه اللغوي لأن الصعفور هو الذي لا مال له الصعود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق معاوية أنه صعدوك لا مال له لا مال له وهذا وصف في الحقيقة من النبي عليه الصلاة والسلام أما فيما اصطلح على تسميتهم بالصعافقة هذا وصف كذلك إلا أنه يدل على حقيقته وأنهم جهل وهذا هو وجه الاشتراك بين المعنيين هذا لا مال له وهذا لا علم له ومع الأسف الشديد نصب ويتصدق ويطوف في البلاد شرقا وغربا في أوروبا وفي آسيا كانوا يأتون حتى عندكم في أمريكا رجل يقول من أدلة نزول الله جل وعلا من القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر فيه جهل أشد من هذا إجماع العلماء إجماع العلماء أن الآية دليل على صفة العلو لله وصفة النزول للقرآن أما نزول الله جل وعلا هذه ما سمع بها أحد لا من العلماء ولا من الجهال حتى جاء هذا الصعفور ليخرج بها فمثل الشيخ محمد ما فعل إلا ما فعله أسلافه وهذا منهجه ومنهجنا جميعا واجب علينا أن نرد على هؤلاء والسلف كان يثني بعضهم على بعض إذا كان صادعا للحق ناشرا للسنة قامعا للبدعة فاضحا لأهلها كما أثنى أسد السنة أسد بن موسى عليه رحمة الله على الأسد الثاني أسد بن فرات في رسالة له طيبة نافعة ينبغي أن تدرس لأنها فيها أصول منهجية عظيمة ما شاء الله جزاه الله خيرا جزاه الله خيرا هو موجود الشاهد هذا منهجه ما دام ان الشيخ عادل قد درس هذه الرساله انا على يقين انه فصل ووفى فيها مثل هذا الموضوع الشاهد هذه حقيقة أمر هؤلاء يعني لا يحتاج إلى كشف أسرارهم أمورهم مكشوفة من البداية وشيخنا حفظه الله من بداية الأمر حذر منهم وحذر من منهجهم الذي سماه المنهج الاحتوائي الطاقم المطاطي هذا التعبير دقيق وما أظن أن غير الشيخ فرقوس استعمله بمعنى المطاطي كلما زيد فيه كلما زاد اتساعه فهو لا؟ أنت شيخ ربما تجعل تظن أنه بقدر هذه القارورة ولكن كلما زدت قارورة زاد وزدت هؤلاء كذلك هؤلاء كذلك وأصحاب هذا المنهج يتهمون إخوانهم ويتهمون مشايخنا بأنهم إقصائيون وأن منهجهم منهج الغلو هذا الذي وصف به هذا الرمضاني متاعنا الجزائري مع الشباب عندنا يقسم الرمضانيين إلى صغير وكبير الكبير هذا في المدينة اللي قال عن الشيخ ربيع أنه كذاب وعن الشيخ عبيد أنه مافيا قاله بحضرة هؤلاء الصعافقة وفي بيتهم وتحت سقفهم ولم يجد إنكارا ولم يجد إنكارا من أحدهم لما قام من عندهم ودعوه بالعناق بالعناق والابتسام نسأل الله جل وعلا العفو والعافية لأن هذا منهجه لأن هذا منهجه نعم. keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membongkar kedok mereka dan menjelaskan tentang kerusakan dan bahaya mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala maka tangan itu kembali kepada syekh kami Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah taala yang beliau berjalan di atas manhaj salafi dan berjalan di atas metode para masyayikh beliau. Kalau beliau melihat dan memandang bahwa mereka-mereka ini telah melakukan kerusakan di dalam dakwah. Mereka yang beliau menamakan dengan sebutan sa'afiqah. Penamaan ini bukanlah merupakan penamaan yang baru penamaan bid'ah sebab penyebutan nama ini telah disebutkan oleh pendahulu umat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syahdi rahimahullah bahwa aku duduk bersama para tukang sapu itu lebih mulia bagiku daripada duduk bersama dengan kaum sahabat. kata Sulhu itu diambil dari maknanya secara bahasa. Seorang yang tidak memiliki harta itu disebut su'uluk. Sebagaimana Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika menyifati Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan amma hada fahu huwa la malalah." adapun Muawiyah Beliau adalah su'lu, yaitu orang yang tidak memiliki harta. Adapun yang menjadi istilah dari menyebut dan menamakan mereka dengan sebutan as-sa'afiqah maka ini juga merupakan sifat yang sesungguhnya menunjukkan hakikat mereka bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang jahil. Maka ada sisi kesamaan dari dua nama ini, Su'lu dan su'ruq. Kalau Su'lu adalah orang yang tidak memiliki harta. Adapun Su'lu adalah orang yang tidak memiliki ilmu. لا علم الذي يدخل السوق بمن لا علم له nah, jadi beliau menambahkan bahwa su'uluk adalah seorang yang tidak memiliki harta. Adapun kata su'uluk itu asalnya adalah seorang yang masuk ke dalam pasar dalam keadaan dia tidak memiliki modal. Lalu kemudian makna ini diambil terhadap seorang yang tidak memiliki ilmu, namun dia kemudian menampakkan dirinya seperti seorang syekh yang memiliki ilmu yang luas. Dia berjalan Dia berjalan ke berbagai negeri, ke timur, ke barat, sampai di antara mereka juga ada yang mendatangi kalian. Di Amerika ada seseorang ada min Amerika berada di Ada seorang yang dia menyebutkan bahwa termasuk di antara dalil yang menunjukkan turunnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dia berdalil dengan firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Ini adalah merupakan kejahilan. Apakah masih ada yang lebih jahil daripada hal ini? Para ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sifat Al-Qur'an itu turun sifat nuzul pada Al-Qur'an Karim Adapun tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini maka sama sekali tidak dikenal oleh para ulama dan mereka tidak menyebutkannya termasuk di antara dalil tentang hal itu hingga si suhuf ini datang. Al-Quran هذا استدل Nah, uh, orang ini suruh ya. Ada yang menyebutnya fawazhu. وواسع المدخل نعم Nah, maka Syekh Muhammad Hafizahullah Ta'ala Beliau tidak melakukan Bantahan beliau kepada mereka Kecuali beliau mengikuti Para pendahulu beliau Yang membantah orang-orang yang menyisi al-haq Baik, maka wajib bagi kita untuk membantah mereka ini. Para ulama salaf dahulu mereka saling memuji sebagian mereka pada sebagian yang lain. Ketika seseorang itu dikenal sebagai seorang yang kokoh di atas sunnah dan tegar dan kuat di dalam membantah bid'ah dan membongkar kedok ahli bid'ah maka ini pujian bagi mereka dalam risalah Asad bin Musa ketika beliau mengirimkan surat kepada Asad bin fuad di mana beliau memujinya sebagai seorang yang keras terhadap ahli bid'ah dan membantah membongkar kedok mereka jazakallahu khairan dan uh, saya menyampaikan tadi bahwa risalah ini telah di bahas pada daurah yang kemarin oleh Syekh Ali Mansur hafizahullah dan kata beliau bahwa Syekh Ali apabila beliau mengajarkan risalah ini maka tentu beliau merinci apalagi yang berkaitan dengan permasalahan ini yang menjadi syahid bahwa ini hakikat mereka maka perkara-perkara mereka sudah terbongkar dan terlihat dan Syekh kita maksud beliau Syekh Bagus Hafizullah itu sejak awal kami telah memberi peringatan dari manhaj mereka yang beliau menyebutnya sebagai manhaj maqati manhaj ihtiwai maqat itu karet itu jadi beliau menamakannya dengan manhaj maqati ya Tujuannya adalah ingin merangkul semua. Jadi bisa ditarik ulur. Ya. Jadi tidak kokoh, tidak tegas di atas sunnah. Setiap kali ditambah maka semakin luas. Seperti pula kondisi karet. Maka seperti itu pula manhaj mereka. Maka orang yang berjalan di atas manhaj ini mereka justru menurut saudara-saudara mereka dan para masyarakat mereka dengan tuduhan iqsa'iyun yaitu tuduhan bahwa mereka ini terlalu teliti dalam segala hal berlebihan mereka menuduh para ulama itu memiliki manhaj yang yang ekstrim sebagaimana yang disifati oleh Al-Ramadhan yang ada di negeri kami jadi di sana ada dua Ramadhani, ada Ramadhani Al-Kabir yang tinggal di Madinah, Abdul Malik, dan ada Ramadhani yang ada di Aljazair, Izzuddin. Maka Ramadhani yang ada di Madinah ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi' bahwa dia pendusta besar dan Syekh Ubaid menyebutnya sebagai mafia. Dia datang ke tempat mereka lalu kemudian mencerca para ulama, mencerca Syekh Rabi' dan lalu kemudian dia pada saat meninggalkan dan berpisah dengan mereka maka berpisah dengan senyuman dengan berpelukan maka ini adalah hakikat dari manusia. mereka